jadi di di, di oh, terus nah begitu juga pulangnya orang pulang dari Surabaya pulang dari Surabaya anggap asal di Singosari ya terus dia musuh asal di Sulawesi itu masih boleh apa? Masuk, karena dia masih musafir, masih musafir. Kalau masuk kota sudah sudah Mungkin sudah, sudah kembali objek ini mulai. Tidak mesti begini, harus ada tutup Surabaya baru tidak pokok sudah keluar umpama umpama sudah sholat dohor di karang lu ya sudah kosong jalan dia kamu kalau tadi kok pikiran tidak enak Aisyah ngurus gak ada Surabaya ngurus bilang ya nggak apa-apa sholatnya tadi terjadi umpama huruf tapi nama itu kuat mau ke umpat umpama nah, jalan motornya apa sampai ke Purwodadi ya harus dikirim pikiran kok hati nggak enak nggak enak ya sudah pulang besok sudah pulang ya sudah nggak apa sholatnya tadi bagaimana ya jadi sudah apa karena dia belum sakit hanya nah, dalam dalam pegangan boleh nah, itu masalah sudah sekarang pepergian ini kalau orang menuju ke Surabaya, lihat niatnya. Kalau dia akan niat di sana tinggal, niat tinggal, saya akan tinggal di Surabaya. Sudah lama itu dari Malang, karena saya akan mengasuh, saya akan tinggal di Surabaya. Sekian. Ketika dia masuk itu sudah mungkin. Anggap orang berangkat haji. Ya, dari Malang ransacin sejarah. Tujuannya mengharap. <clears throat> Sewaktu masuk Mekah, itu sudah masuk mungkin mereka. Sekali se ketika dia masuk, itu sudah mungkin. Yang tujuannya mana? Mekah, orang haji, saya akan haji, berangkat. Ya, nah, dari sini kemana, kemana, ke masjid, ini, macam-macam, sampai ke Mekah. Punya <clears throat> Mekah. Orang di Mekah, silakan Waktu turun itu sudah rugi, tidak perlu Nah, kalau dia tinggal, tidak tentu ya sudah beberapa hari itu boleh dipaksa. Dia tidak niat tinggal, ya sudah mau tinggal sana, apa tidak, tidak, tidak tetap lagi? ini. Ini boleh sampai empat hari. Kalau anda yang ditunggu, itu boleh sampai delapan belas. Contohnya, saya ke Surabaya, mau mau menjadi kamar haji kapal sudah sampai di sana tapi hari tunggu besok ada keluar besok lusa datang kita tunggu datang harinya jumkan belum datang besok kita tunggu besok tidak datang ada berita lagi tanggal sekian ini ini kita tetap apa menunggu menunggu menunggu menunggu boleh kosong terus sampai berapa belas hari ini diambil waktu Nabi masuk kota Mekah, tetap besar, kalau menunggu penyelesaian, pasti Mekah ini tahun tahun, tahun delapan Hijrah, menunggu penyelesaian, sudah belas hari Nabi pulang. Itu selama kosong. Jadi kalau ada yang ditunggu, ini boleh sampai tahun Mekah. Anda pulang barang, artinya barang mau datang dari Jepang, ya dia pedagang besar, sesuatu yang mau barang, terima barang, sana gua datang besok besok datang besok dia tetap nunggu lah. ini selama nunggu boleh apa boleh kosong sampai 18 hari kalau sudah 18 hari dia tinggal sudah tidak boleh harus Tapi dia perginya ini dari Mekah orang hati sudah nawa itu jujur jadi ngawaitinya sudah masuk jujur Jadi tidak termasuk ini nunggu Jadi seketika masuk sudah menjadi orang mu, mungkin mekar. Sampai nanti niatnya dan sebagainya sebagai orang mal mekar. Dan haji ini nunggunya tidak nunggu sudah pasti loh. Iya. Yang nunggu tadi itu tidak ada ketentuan. Jadi tadi contohkan, <clears throat> katanya datang gitu, oh belum, itu usah belum. Haji kan tidak begitu. Anggap menunggu haji. <clears throat> Tanggal 8, sudah umroh. Datang, oh belum, belum umroh. <laughs> itu lagi. Iya, oh belum, belum umroh. Begitu apa begitu? Kan tidak loh. Berangkat berhaji, hajinya pasti belum. Tidak, hajinya pasti atau tidak. Tidak, hajinya kan pasti ya. Nah, jadi hajinya sudah pasti, berarti dia akan tinggal di Mekah. Lalu yang di Madinah. Eh, Madinah juga kan begitu, sudah pasti datang ya. Dia tinggal di Madinah, jadi waktu masuk akan tinggal di Madinah. Untuk menjalankan ini dan ini, sampai 8 hari, atau berapa hari. Kalau dia ada ketentuan, boleh sampai 4 hari. Saya akan tinggal, tidak ada nunggu nih. Bukan nunggu, dari ketentuan. Ini sampai boleh 4 hari. Kalau nunggu-nunggu itu barang, sesuatu yang tidak ada kepastian, tidak ada kepastiannya. Ya tunggu besok atau besok atau besok nah, ini namanya. Tapi kalau haji ini perasaan haji bukan ditunggu ditunggu dari ketentuan sudah pasti loh. Nah, Jadi waktu dia masuk di Mekah tinggal di Mekah mau haji itu. Lah. Ini sudah ketentuan. Jadi waktu masuk sudah namanya mau mungkin. Sudah ketentuan. Sudah nunggu itu namanya. Walaupun istilahnya orang nunggu. Ya, tapi bukan nunggu yang dimaksudkan nunggu waktu yang yang belum ketentuan lagi. Yang saya tunggu tadi datang di Surabaya, nunggu jamaah haji mau pulang ke laut. Katanya besok, besok sudah datang, pasti dan pulang saya tunggu besok ada besok lusa, tunggu lagi, begitu kan bubaran tapi kalau haji tidak, saya masuk Mekah, saya ingin haji, haji tertentu, saya datang lebih dulu. Bulan awal datang, bulan Mekah datang. Jatuhnya sudah tinggal di Mekah, tinggal mau apa? Mau haji. Nah ini seketika masuk sudah menjadi murid. Maka tulisannya nanti orang Mekah waktu ke Arafah tidak boleh kosong. Loh, kenapa? Sampai orang Mekah. Hmm, saya orang Malang ya, ya. Saya nomor oh, tidak. Sekarang sampai masuk golongan orang apa? Orang Mekah. Terus sampai tinggal di Mekah. Jujuknya di Mekah. Jadi orang Mekah. Sekarang antara Mekah dengan Arafah hanya 23 kilo. Tidak boleh kosong. Nah, sama nanti ada masa jamak. Ini kosong tidak boleh kurang. Kalau orang yang dari Jogja boleh. Kenapa? Karena jaraknya 75 tambah 23. Tidak berapa? 98 sudah tulis. ini masalahnya nah, jadi kalau sudah masuk kota saya akan tinggal di kota akan tinggal sudah niat nawaitunya ke Surabaya mau tinggal di sana sudah niat mau tinggal itu langsung masuk sudah menjadi mau orang tanya ya enggak tadi satu hidup. nah, itu bukan masalah sampai